Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al atofu ala lismi ma'a takrorila yaitu pembahasan mengenai atof kepada isim bersama dengan pengulangan la Berarti di sini dibahas mengenai la nafiyah lil jinsi yang diulang, kemudian bagaimana hukum atof yang ada dalam pengulangan tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-199 dan 200 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, Wathani ja'ala. Ini merupakan sambungan dari bait yang ke-199. Sebelumnya beliau mengatakan, Warakkibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wathani ja'ala. Berarti di sini dibahas mengenai susunan atau tarkib seperti la haula wala quwata. Ini contoh yang paling sering digunakan untuk pengulangan la nafiyah lil jinsi. Maka pada la haula wala quwata itu wathani ja'ala. Maka jadikanlah isim la yang kedua itu, kemudian dilanjutkan, marfu'anau mansubanau murakkaba maka jadikanlah isim yang kedua pada la haula wala quwata itu sebagai marfu. Berarti boleh dibaca la haula wala quwatun. Au mansuban atau boleh juga dibaca mansub berarti la haula wala quwatan. Au murakkaba ya atau dibaca tarkib sebagaimana susunan khomsata asyara. Berarti dibaca mabni dengan fathah. Berarti dibaca la haula wala quwata. Berarti boleh dibaca la haula wala quwatun atau la haula wala quwatan atau la haula wala quwata. Kemudian beliau melanjutkan wa in rafa'ta awwalan la tansiba. Jika engkau rofakkan isimla yang pertama, maka tidak boleh dibaca nasob. Isimla yang kedua. Berarti misalnya, isimla yang pertama itu kita baca marfu. La haulun. Ya, la haulun. Maka ketiga hukum ini boleh. Ya, marfu, eh, maaf. Yang boleh hanyalah marfu dan murokkab saja. Ya, sedangkan yang mansub itu tidak boleh. Berarti hanya boleh la haulun wala quwatun dan la haulun wala quwata. Ya, itu saja yang boleh. Tidak boleh dibaca la haulun wala quwatan. Ya, itu maksudnya la tansiba. Nanti akan ada penjelasan mengenai bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan bait ini, dua bait atau ya satu seperempat bait ini, beliau mengatakan ida utiya ba'dala walismil waqi'i ba'daha bi'atifin. Jika setelah la nafiyah lil jinsi dan juga isim yang datang setelah la tersebut berarti isim la bi'atifin ya didatangkan atof ya didatangkan huruf atof. Wa nakirotin mufrodatin. Dan juga setelah atof tersebut, berarti la, kemudian isim la, kemudian huruf atof, itu didatangkan nakiroh mufrodah. Isim nakiroh yang satu saja, satu kata saja. Berarti setelah la kemudian isim la didatangkan huruf atof dan isim nakiroh yang satu kata saja. Fala yakhlu min halataini, maka tidak akan terlepas dari dua keadaan. Berarti setelah la, kemudian isim la, ada huruf atof, kemudian isim yang nakiroh yang tunggal, itu tidak akan terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an roro la, yaitu la nafiyah lil jinsi itu diulang. Seperti contoh tadi, la haula la quwata. Maka di situ la-nya diulang. adalah yang pertama dan la yang kedua. Kemudian atsaniyatu keadaan yang kedua alla tatakarroro. Berarti la-nya tidak diulang. Berarti ada keadaan di mana la-nya disebutkan lagi, ada keadaan di mana la-nya tidak disebutkan. Kemudian beliau menjelaskan fa in takarrarat la fala yakhlu ismul ula al ma'tufu alaihi min thalathi halatin. Maka jika la tersebut diulang seperti la haula wala quwata fala yakhlus mulal ula maka isimlah yang pertama isimlah yang pertama itu menjadi ma'tuf alaihinya ya isimlah yang pertama itu yang dijadikan atau disebut sebagai ma'tuf alaih ini istilah dalam ataf kita mengetahui bahwa dalam ataf itu yang datang sebelum huruf ataf itu disebut dengan al-ma'tufu alaihi. Sedangkan yang datang setelah huruf ataf disebut dengan al-ma'tuf. Maka di sini isim yang pertama berarti ma'tuf alaihinya la yakhlu min thalathi halatin. Itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Ini jika lanya diulang. Al-ula keadaan yang pertama an yakuna mabniyan maka isim yang pertama, itu keadaan yang pertama itu adalah dia itu mabni. Mengapa? Likaunihi mufrodan. Karena isim yang pertama tersebut itu adalah mufrod, hanya satu kata saja. Kaqauli sallallahu alaihi wasallama li Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagaimana yang dapat kita temui pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati Maukah engkau atau maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari perbendaharaan surga? Maka beliau melanjutkan, La hawla wa la quwata illa billahi. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la haula. Maka kata haula di sini dibaca mabni dengan fathah. Mengapa? Karena haula itu mufrad, hanya satu kata. Sebagaimana dalam pembahasan bait sebelumnya. Kemudian kita lihat catatan kaki khobarula mahdhufun. Khobarla di sini yaitu dari la haula itu dihapus. Takdiruhu, takdir dari jumlah ini, kalimat ini itu adalah la haula lana au la haula maujudun. Jadi takdirnya la haula lana tidak ada daya bagi kami atau la haula maujudun tidak ada daya yang wujud wal jarru wal majruru muta'alliqun bil khabari. Dan jar majrur yaitu billahi itu terkait dengan khobar. Ya khobar yang dihapus tadi. Wal hadithu rawahul bukhari Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rokma arba'in wa thamanina wa thalathimi'atin wa sitti alfin. Yaitu hadis nomor 6384. Wa muslimun dan juga diriwayatkan oleh al-imam muslim dalam sahih beliau. Ya, pada rokma arba'in wa sab'i mi'atin wa alfaini. Yaitu pada hadis nomor 2704. Min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan. Fayajuzu fi thani ladhi ba'dala thalathatu aujuhin. Maka jika isim la itu dibaca mabni, maka boleh untuk isim la yang kedua yang datang setelah la karena di sini ada pengulangan la itu boleh dibaca dengan tiga cara. Ya, boleh dibaca dengan tiga cara. Artinya ketika isim la yang pertama itu mabni dengan fathah, maka Isimla yang kedua itu boleh dibaca dengan tiga cara. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, al-bina'u 'alal fathi wala Yaitu dibaca dengan mabni dengan fathah. Berarti dibaca wala kuwata. la haula wala Ini cara membaca yang pertama fatakunu tsaniyatu amilatan amala inna. Maka jadilah la yang kedua itu beramal seperti amalannya inna. Ya, berarti la yang kedua berarti la sebelum kuwata itu beramal seperti amalannya inna. Wal wawu atifatun. Maka wawu yang ada di tengah tersebut itu adalah huruf atof la haula wa la quwata. Wawunya adalah huruf atof. Min babi atofil jumali awil mufrodati. Maka huruf wawu di sini, huruf atof yang termasuk dalam bab mengatofkan jumlah dengan jumlah atau mengatofkan mufrad dengan mufrad. Kita tahu bahwa huruf atof itu bisa mengatofkan jumlah atau juga bisa mengatofkan mufrad. Kita lihat catatan kaki yang terkait dengan hal ini. I'lam ketahuilah anna khobarolal mukarroroti ya bahwa khobar bagi la yang diulang qad yakunu mahdhufan Terkadang khobar bagilah yang diulang itu terkadang dihapus. Nahwu contohnya la taliba maujudun wala mudarrisa. La taliba maujudun wala mudarrisa. Tidak ada seorang pun pelajar yang hadir atau wujud dan juga guru. Maka kita perhatikan di sini tidak ada khobar bagi la yang kedua. Ya la toliba maujudun, itu khobar untuk la yang pertama. Nah tapi untuk la yang kedua itu tidak ada khobarnya, hanya wala mudarrisa. Ai maksudnya wala mudarrisa maujudun. Maksudnya sama, tidak ada seorang pun guru yang hadir. Maka khobar maujudun di sini itu dihapus. Wa qad yakunu madhkuran dan terkadang khobar untuk la yang diulang tadi itu juga disebutkan. Wal atfu fihima min babi atfil jumlati alal jumlati. Maka pada saat itu atof antara keduanya yaitu la taliba maujudun wala mudarrisa maujudun itu termasuk pembahasan diatofkannya jumlah kepada jumlah. Fa in nal khobarul madhkuru solihan lahuma ma'an. Akan tetapi jika khobar yang disebutkan tersebut itu berlaku bagi keduanya bersamaan. Artinya berlaku bagi uh, isimlah yang pertama dan juga berlaku bagi isimlah yang kedua. Ya. Kalau misalnya kemudian khobar yang berlaku bagi keduanya itu dihapus atau maaf, berlaku bagi keduanya di sini. Artinya khobar bagi isimla yang kedua itu disebutkan, tetapi khobar tersebut itu dapat berlaku untuk isimla yang pertama dan kedua. Nahwu contohnya, la kitaba wala qalama ma'at talibi. La kitaba wala qalama ma'at talibi. Tidak ada buku dan juga pena bagi pelajar tersebut. Maka perhatikan di sini eh, atau bersama ya, tidak ada buku dan tidak ada pena yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Maka di sini perhatikan isimla yang kedua itu adalah kolama. Khobarlanya adalah ma'at tolibi. Maka ma'at tolibi di sini itu bisa berlaku untuk isimla yang pertama yaitu kitaba dan juga isimla yang kedua yaitu kolama. Maka kalau susunannya seperti ini, fahuwa min atofil mufrodi alal mufrodi ini merupakan atof yang masuk dalam bab diatofkannya mufrod terhadap mufrod. Berarti satu kata kolama itu ma'tufnya, ma'tuf alaihinya adalah kitab. In ja'alnal khobaro lahuma ma'an. Ya, jika kita jadikan khobarnya, yaitu ma'atolibi, itu bagi keduanya. Berarti di sini tidak ada khobar yang dihapus, tetapi khobar bagi kita ya atau ma'atolibi tersebut. Kemudian fa'in qattarna khobarola thaniyati fahuwa min babi atfil jumlati alal jumlati. Akan tetapi jika khobarlah yang kedua itu kita takdirkan. Ya, maka misalnya hanyalah kitaba wala kolama saja. Itu ditakdirkan. Berarti min babi atau fil jumlati alal jumlati. Berarti karena ada yang ditakdirkan itu asalnya jumlah. Maka wawu tersebut termasuk dalam bab diatofkannya jumlah terhadap jumlah kama takot dama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ini mengenai pembahasan atof saja. Kita kembali ke atas. Athani, cara membaca yang kedua, jika isim la yang pertama itu mabni. Tadi la haula, yang pertama, yang pertama wala quwata. Cara yang cara membaca yang kedua annasbu. Berarti dibaca wala quwatan. Ya, dibaca nasab wala quwatan. Berarti la haula wala quwatan. Mengapa dibaca Atau Atofan ala mahallis mila diatofkan terhadap kedudukannya isimla Kita mengetahui isimla itu walaupun dibaca mabni namun kedudukannya itu mansub. Ya, kedudukannya mansub karena la itu beramal seperti inna. Wataku nuthaniyatu zaidatan din nafi. Maka ketika kuwatan itu dibaca nasob, maka la yang kedua itu adalah la zaidah. Ya, bukan la yang beramal tetapi la zaidah, la tambahan. Tujuannya apa? taukidin nafi, untuk menekankan penafian. Wala amalalaha, maka la yang kedua ini tidak beramal kalau dibacanya wala kuwatan. Wahada ad'aful aujuhi. Dan cara membaca yang seperti ini menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu cara membaca yang paling lemah. Berarti pendapat yang paling lemah itu dibaca dengan la haula wala quwatan ini. Mengapa? Li'anna fihi mil mufradi ma'a wujudila. Karena di dalam cara membaca ini ada penasopan isim mufrad. Ya, kuwatan itu isim mufrad, hanya satu kata. Tetapi dibaca dengan nasob. Ma'a wujudila padahal adalah sebelumnya. Yaitulah yang kedua. Wahakkuhu albina'u padahal hak bagi kuwatan tersebut itu adalah mabni. Karena adalah di situ, adalah nafiyah lil jinsi summa qalu. Ya, kemudian orang para ulama yang membaca dengan cara seperti ini itu mereka berargumen yang mengatakan biziyadatiha litaswighil athfi Ditambahkanlah yang kedua tersebut itu untuk memperbolehkan atof. Ya, menurut beliau-beliau itu dengan ditambahkanlah yang kedua itu maka diperbolehkan atof. Ya, mafhumnya berarti kalau tidak adalah tidak diperbolehkan atof. Wala mujiba lidzalika, padahal tidak ada ya kaidah atau orang Arab atau ulama nahwu yang mewajibkan hal tersebut. Hatta inna Yunusa bin Habibin ya sampai-sampai Yunus bin Habib, beliau seorang ulama nahwu ya, dari Basroh, wa jama'atan dan juga sekelompok ulama nahwu yang sependapat dengan beliau, khassun nasba bid Ya khassun nasba bid Beliau semua itu mengkhususkan membaca membacanya nasab itu dengan darurat. Ya artinya sesuatu yang tidak bisa dikiaskan itu dibaca karena memang ada orang yang membaca seperti itu, tidak untuk dikiaskan. Ya, jadi cara membaca la haula wala quwatan itu kita terima, tetapi bukan sesuatu yang dapat dikiaskan pada contoh yang lain. Ka tanwinil munada. Ya sebagaimana munada yang atau tanwin yang dapat ditemukan pada sebagian munada. Kemudian ya ini akan ada pembahasannya pada munada. Itu adalah cara membaca yang kedua yang dianggap paling lemah. Kemudian asalisu cara membaca yang ketiga ar Dibaca dengan rofa yaitu wala kuwatun berarti la haula wala kuwatun ya bisa dibaca dengan rofa Nah, bagaimana i'rabnya kalau dibaca rofa? Atofan ala mahallila wasmiha. Maka kalau dibaca dengan rofa, itu diatofkannya kepada kedudukan la dan isimnya. Ya, tadi kan diatofkan kepada kedudukan isim la-nya. Nah, ini kedudukan keduanya, yaitu kedudukan la dan isim la. Mengapa annaha fi maudi'i raf'in bil ibtida'i inda sibawaihi? Karena pada saat itu atau la ya dan isimnya itu menempati kedudukan rofa. Ya, rofa sebagai ibtida'. Berarti la dan isimnya itu menempati kedudukan rofaknya mubetada. menurut si bawaihi. Wataku nula zaidatan. Maka la yang kedua, yaitu la haula wala kuwatun. la yang kedua itu menjadi la tambahan. Au takunu amilatan amala laisa. Ya, ini Arab yang baru lagi atau la yang kedua itu beramal, tetapi tidak beramal seperti inna, tetapi beramal seperti laisa. Wa ma ba'daha huwasmuha marfu'un. Maka yang datang setelahnya yaitu kuwatun itu menjadi isim laisa yang marfu. Wa tufidu nafyal jinsi yang memberikan faedah penafian jenis au mubtadaun ya atau juga bisa di i'rab sebagai mubtada. Ya berarti kuwatun itu dapat di i'rab sebagai isim laisa atau dapat di i'rab sebagai mubtada. Ketika di i'rab sebagai mubtada walaisa lila amal walaisa lila amalun fihi. Maka pada saat itu la itu tidak beramal. Ya, ini berbagai macam i'rab ketika kuwatun itu dibaca marfu. Wa minhu qaulus syairi. Ya. Dan di antaranya, di antara yang menunjukkan contoh ini itu adalah ucapan seorang penyair. Hadza la'amrukumus sagharu bi'ainihi La ummali ingkana dhaka wala abu. Penyair tersebut mengatakan, Hadha la amrukum as-sagharu bi'ainihi. Perkara ini, ya, la amrukum, ini uslub sumpah, kosam, demi umur kalian, ya, atau demi umur kalian, perkara ini itu adalah kehinaan atau kerendahan seluruhnya. Ya, jadi Eh, melakukan sumpah untuk menyatakan bahwa perkara ini itu adalah ya kehinaan seluruhnya. La ummali in kana wala abu. Ya, atau takdirnya in kana Kalau kita lihat syarah dari bait ini itu ada khobar yang dihapus yaitu misalnya khobar yang bermakna kebalikan dari kehinaan. Misalnya, ingka nadaka mahmudan. Ya. Kalaulah perkara ini itu memang terpuji, maka tidak ada ibu bagiku dan juga tidak ada ayah bagiku. Ya, maksudnya, ya saya melepaskan diri dari sanat atau uh, keluarga yang saya miliki. Itu untuk menunjukkan bahwa memang perkara tersebut adalah perkara yang hina. Ya, kalau sampai ada yang atau sampai memang perkara itu terpuji, ya maka lebih baik saya tidak miliki atau tidak ada ibu bagiku dan tidak ada ayah bagiku. Ya kira-kira seperti itu. Namun yang menjadi uh, syahid dalam bait ini itu adalah la ummali wala abun. Ya la ummali wala abun. Maka isimlah yang pertama itu dibaca mabni dengan fathah, umma. Kemudian isimlah yang kedua dibaca marfu, abun. Ya. Kita lihat catatan kaki. La amrukum, ya di situ ada la amrukum, al amru bifathin, bifathin fa sukunun ya al amru bi fathin fa sukunun Al-amru dibaca dengan fathahnya ain, kemudian sukunnya mim. Itu artinya al-hayatu. Ya, maka demi kehidupan kalian. Kemudian was biwaznis biwazni sahabi. as di sini dibaca dengan wazan as-sahabu. Berarti satnya dibaca dengan fathah. Huwa adz wal haqoratu. Ya maksudnya adalah kerendahan dan kehinaan. Wa huwa khabarul mubtada'i. Ya, dan as itu adalah khobar mubetada. Mubetadanya apa? Hadha. Kemudian wal mubetada'u amru. Ya, kemudian uh, eh, mubetada amrun atau amru wa khobaruhu al-mahdhufu dan khobarnya itu dihapus. Ya ini uh, nanti akan ada pembahasannya dalam uh, uslub kosam sumpah. Ya karena lam di situ adalah lam ibtida, la amrukum ya. Kemudian amru itu adalah mubtada, nanti ada khobar yang dihapus misalnya kosami. Ya la amrukum kosami. Maka Eh, mubtada dan khobar tersebut yang dihapus tersebut adalah jumlatun mu'taridotun. Adalah jumlah mu'taridoh, kalimat sisipan. Kemudian bi'ainihi jarun wa majarurun muta'alliqun bi mahdhufin halun. Dan jar majrur itu terkait dengan eh, khobar yang dihapus ya, atau dengan sesuatu yang dihapus kedudukannya sebagai hal. Ini pembahasan dari bait tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Al-halatu thaniyatu, ya, tadi keadaan yang pertama itu ketika la-nya diulang. Atau, ya ini pembahasan masih dalam la yang diulang. Kita tadi membahas kalau la-nya diulang, maka bagi isim la yang pertama itu tidak terlepas dari tiga keadaan. Ya, keadaan yang pertama dibaca dengan mabni. Ya, dibaca dengan mabni. Karena apa? Karena isim la-nya itu mufrad satu kata. Kemudian bagaimana keadaan yang kedua? Al-halatu tsaniyatu an yakuna nasmula al-ula mansuban yaitu ketika isimla yang pertama itu dibaca dengan mansub. Mengapa dibaca mansub? Likaunihi mudhofan au syabihan bihi. Karena isimlanya itu berupa idofah, ya, atau menjadi mudof, atau sesuatu yang menyerupai mudof. Ya, ini dibahas juga pada bait yang sebelumnya pada bait fansib biha mudhafan au mudhari'ah. Nah, maka kalau misalnya isim lanya itu dibaca mansub, fayajuzu fil ismil ladzi ba'da latsaniyati al aujuhu tsalatsatu sabiqatu. Maka kalau isim lanya di isim la yang pertama dibaca dengan mansub, maka untuk isimla yang kedua itu boleh dibaca dengan tiga cara membaca yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, apa saja itu? Wahiyal bina'u warraf'u wan nasbu. Ya, maka boleh isimla yang kedua boleh dibaca dengan mabni, boleh dibaca dengan marfu, boleh dibaca dengan mansub. Contohnya bagaimana? Ya contohnya nahwu la amala khairin wala birra aula min ikrami ikramil walidaini. Ya la amala khairin wala birra aula min ikramil walidaini. Tidak ada amal kebaikan dan juga bentuk bakti yang lebih utama dari memuliakan kedua orang tua. Maka perhatikan di sini, isimla yang pertama itu dibaca mansub. Mengapa? Karena dia berupa susunan idofa atau kata yang pertama itu menjadi mudofla la amala khairin. Maka isimla yang kedua yaitu birro di sini bisa dibaca dengan tiga cara yaitu mabni, marfu atau mansub. Nah, kita lanjutkan fayajuzu nasbu birro. Ya, maka boleh diboleh e, eh, membaca birro dengan nasab. Berarti la birron. Ya, la amala khairin wa la birron aula min ikromil walidaini. Kalau dibaca nasab, bagaimana i'robnya? Atofan alas mil ula itu diatofkan kepada isimla yang pertama. Al-mansubi yang isimla tersebut itu mansub. Tadi kan la amala khairin wala birron. Ya, berarti atofan ala smil ulal mansubi. Watakunula muhmalatan. Maka jadilah la yang kedua itu ditinggalkan amalannya, tidak beramal fatakunu wala birron. Ya, maka engkau katakan wala birron karena mansub. Wa yajuzu uhu alal fathi. Dan boleh juga dibaca dengan mabni dengan fathah. Berarti, la amala khairin wala birra aula min ikramil walidaini. Bagaimana i'robnya kalau itu dibaca mabni li'annahu mufradun karena kata birrun itu mufrad satu kata. Ya, maka kita tahu la nafiyah lil jinsi ketika masuk kepada mufrad itu isimnya menjadi mabni dengan fathah. Fatakulu maka engkau katakan wala birro. Wayajuzu raf'uhu dan juga boleh dibaca rafa. Berarti la amala khairin wala birrun aula min ikromil walidaini. Nah, bagaimana kalau dibaca rofa? Ala tibarila amilatan amala laisa. Nah, pada saat itu, la itu dianggap beramal seperti amalannya laisa. Au muhmalatan, atau boleh juga dianggap la tersebut tidak beramal. Kalau lanya dianggap tidak beramal, wahuwa mubetadaun, maka birrun tersebut menjadi mubetada. Fatakulu wala birrun, maka engkau katakan wala birrun. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalus syabihi bil mudhafi dan contoh untuk isimla yang serupa dengan mudhafi ya yaitu apa la mustasyiran fi umurihi wa la muta'anniyan nadimun la mustasyiran fi umurihi wa la muta'anniyan nadimun tidaklah orang yang ya selalu berkonsultasi atau meminta nasihat dalam perkara-perkaranya dan juga orang yang ya, berhati-hati tidak tergesa-gesa itu tidak akan menyesal maka perhatikan di sini isimla yang pertama la mustasyiron fi umurihi. Nah, mustasyiron di sini itu serupa dengan mudhof. Kenapa? Karena dia beramal. Beramal. Beramal kepada apa? Apa makmulnya yaitu jar majrur fi umurihi. Ya. Maka di sini dibaca mansub yaitu mustasyiron maka fayajuzu fi muta'anniyan al-aujuhu thalathatu ala ma sabaqo. Maka untuk yang isimla yang kedua itu boleh dibaca dengan tiga cara yang sebelumnya tadi. Ya, dengan penjelasan yang sama pada paragraf sebelumnya. Berarti boleh dibaca la mustasyiron fi umurihi wala muta'anniya nadimun. Boleh, itu mapeni atau la mustasyiran fi umurihi wala yang kedua kita baca mansub menjadi la mustasyiran fi umurihi wala muta'anniyan nadimun itu boleh atau boleh juga dibaca dengan marfu menjadi la mustasyiran fi umurihi wala muta'annin nadimun ya dibaca marfu' Itu juga boleh. Kemudian al-halatu tsalitsatu keadaan yang ketiga bagi isim la ya ketika la-nya diulang. Ya keadaan yang pertama tadi itu isim la-nya mufrad sehingga dibaca mabni dengan fathah. Ya atau mabni dengan tanda nasabnya. Kemudian keadaan yang kedua itu ketika isimla yang pertama itu mudhaf atau serupa dengan mudhaf dibaca mansub. Maka keadaan yang ketiga an yakunal ma'tufu alaihi marfu'an. Yaitu ma'tuf alaihinya berarti isimla yang pertama itu dibaca marfu'. Mengapa dibaca marfu'? Likaunila amilatan amala laisa karena la yang pertama itu beramal seperti amalannya laisa, au muhmalatan, atau la tersebut ditinggalkan amalannya. Ya, dianggap tidak beramal. Berarti apa dibaca la haulun. Ya la haulun. Itu bisa dianggap la-nya beramal seperti laisa atau ditinggalkan amalannya. Maka ketika la haulun fayajuzu fithani wajahani, maka isim la yang kedua itu boleh dibaca dengan dua cara. al awalu cara membaca yang pertama, al-bina'u 'alal fathi auma yanubu mana bahu Maka boleh dibaca dengan mabni dengan fathah atau apa-apa yang menggantikan kedudukan fathah. Mudahnya apa? Tanda nasobnya. Karena kita tahu tanda nasob yang utama atau yang asal itu fathah. Tetapi dapat berganti bukan fathah. Misalnya pada jamak mudhakar salim. Tanda fathahnya adalah, maaf, tanda nasobnya <clears throat> tanda nasobnya adalah ya menggantikan fathah. Ya, artinya mabni dengan tanda nasobnya, begitu maksudnya ini yang mabni dengan fathah atau apa-apa yang menggantikan fathah sebagai tanda nasab. Li'annahu mufradun. Karena uh, isimlah yang kedua itu mufrad. Maksud mufrad di sini satu kata saja. Berarti boleh dibaca apa tadi? La haulun wala quwata. Ya, itu cara membaca yang pertama. Athani, cara membaca yang kedua, arraf'u ya, yaitu dibaca dengan rofa berarti dibaca la haulun wala kuwatun. ya dibaca la haulun wala kuwatun. mengapa atofan ala ma ba'dalal ula karena diatofkan kepada isim la atau apa yang datang setelah la yang pertama berarti ma'tuf alaihinya tadi kan dibaca rofa la haulun maka ma'tufnya yaitu kuwatun itu juga dibaca marfu. Au annaha zaidatun atau juga bisa dianggap bahwa la yang kedua itu tambahan. Wa ma ba'daha mubtada'un. Maka isim la yang kedua itu dianggap sebagai mubtada karena la yang kedua dianggap zaidah au ala annaha amilatun amala laisa kal ula atau bisa juga dianggap la yang kedua itu juga beramal seperti amalannya laisa sebagaimana la yang pertama. Wa mithalu dzalika dan contoh dari kaidah ini ya contohnya itu adalah la qawiyyun wa la dha'ifun amama hukmi syar'i tidak ada yang kuat dan juga tidak ada yang lemah di hadapan hukum syariat. Ya, maka di sini kita lihat isimla yang pertama itu qawiyun, isimla yang kedua adalah dhaifun. Fayajuzu fi dhaifun albina'u 'alal fathi warraf'u. Maka untuk kata dhaifun boleh dibaca mabni dengan fathah atau marfu'. Berarti boleh dibaca la qawiyyun wa la dha'ifa amama hukmi syar'i atau la qawiyyun wa la dha'ifun amama hukmi syar'i. Wa minhu qauluhu ta'ala dan termasuk penerapan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'tiya yaumul la bay'un fihi la khullatu la syafa'ah. Ya, maka ya, sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi la khullatun la syafa'atun. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli ya dan juga dan juga tidak ada ya hubungan kekeluargaan yang dapat menolong kalian dan juga tidak ada pemberi syafaat yang dapat meringankan siksa kalian. Ya, maka di sini yang menjadi syahid adalah la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Maka kita lihat keterangannya faqad qara'a aktsarus sab'ati birraf'i. Maka sungguh mayoritas dari ulama qiraah yang tujuh, qiraah sab'ah, itu mayoritas membacanya dengan rofa' Berarti la bai'un fihi wala ku wala khullatun wala syafa'atun. Mengapa ala anna la amilatun amala laisa? Karena la tersebut itu dianggap la yang beramal seperti amalan laisa. Au muhmalatun atau bisa juga dianggap la tersebut ditinggalkan amalannya. Wa qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin bil bina'i 'alal fathi fil jami'i. Ya. Akan tetapi ulama qiraah yang tujuh yaitu Ibnu Katsir dan Abu Amr beliau berdua membacanya dengan mabni dengan fathah untuk seluruhnya. Berarti la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Sedangkan lima ulama kiroah yang lain membacanya dengan marfu. Ya, la bay'un fihi la khullatun la syafa'atun. Qala Makkiyun, ya berkata Makki, beliau seorang ulama yang fokus pada kiroah. Beliau mengatakan, walikhtiyaru arrafu. Ya, pendapat yang terpilih artinya yang beliau anggap lebih kuat cara membacanya itu dengan dibaca dengan rofa. Berarti seperti ini la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Mengapa li'anna aktharul qurra'i 'alaihi? Karena mayoritas ulama kiro'ah itu membacanya dengan marfu. Ya intaha, ya sampai di sini ucapan dari Makki rahimahullahu taala. Ini dapat dilihat pada catatan kaki Al-Kashfu 'anil Qira'atis Sab'i. Ya, ini adalah kitab beliau rahimahullahu taala Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama Safhata sitin wa Thalathimi'atin pada halaman 306. Nah, kemudian kita lanjutkan wala yajuzun nasbu fi hadhil halati ketika isim la yang pertama dibaca dengan marfu, maka isim la yang kedua itu tidak boleh dibaca dengan nasob. Ya, untuk keadaan ini. Artinya ketika isim la yang pertama dibaca marfu, isim la yang kedua tidak boleh dibaca nasob. Mengapa? Li'annahu innama ja'a fil halataini sabiqotaini. Karena dibacanya nasab itu hanya dapat atau hanya datang atau hanya dapat dibaca pada dua keadaan yang sebelumnya. Ya, dua keadaan yang sebelumnya yaitu ketika isim la itu mabni dengan fathah atau ketika isim itu mansub. Ketika isim la itu mabni dengan fathah atau mansub, boleh isim yang kedua dibaca mansub. Tetapi untuk yang ketika isimla yang pertama marfu, itu tidak boleh isimla yang kedua dibaca mansub. Mengapa yang dua keadaan awal tadi boleh dibaca mansub? Li'imkanil atofi ala mahallismila. Karena memungkinkan isimla yang kedua itu diatofkan kepada kedudukan isimla. Ya, kedudukan isimla yang pertama. Kita tahu isimla itu kedudukannya mansub karena dia beramal seperti inna. Wahuna laisat binausibatin. Sedangkan di sini karena isim lanya dibaca marfu, maka tidak ada penasob. Ya lanya tadi bisa dianggap beramal seperti laisa atau dianggap ditinggalkan amalannya, tidak ada penasob di sini. Fa yasqutun nasbu. Maka nasab di sini itu dihilangkan. Ya, kemungkinannya dihilangkan dalam kondisi yang ketiga ini. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wathani ja'ala marfu'anau mansuban ila akhirihi. Ay, maksudnya, Wathani min qawlika la wa la quwata. Maksudnya adalah yang kedua dari ucapanmu la wa la quwata. Berarti isimlah yang kedua, yang quwata. Ija'alhu marfu'an au mansuban au mabniyan 'alal fathi litarkibi. Maka bacalah kuwata tersebut marfu, ya menjadi kuwatun atau dibaca mansub menjadi kuwatan atau mabni dengan fathah menjadi kuwata. Ya karena mengikuti tarkib susunan khomsata asyara. Walamma qala dan ketika Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa in rafa'ta awwalan la tansiba ya maksudnya ketika engkau merofakkan isim la yang pertama Jangan, jangan engkau nasobkan isimlah yang kedua. Fuhima anna jawazal aujuhi thalathati makhsusun bima idha buniyal awalu au nusiba. Maka kata-kata wa in rafa'ta awalan la tansiba dari situ dapat dipahami bahwa bolehnya tiga cara membaca yaitu marfu, mansub, dan mabni dengan fathah tadi, itu hanya khusus ketika isimla yang pertama itu mabni dengan fathah, atau isimla yang pertama itu mansub. Fa'in rufi'a sakoton nasbu kama takotama Kalau isimla yang pertama itu marfu, maka ya hilang, hilang hukum nasab dari isimla yang kedua. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Waqad iktafan nadhimu bil mithali wala quwwata. Dan sungguh nadhim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala mencukupkan dengan contoh la quwwata. An dzikri syartaini sabiqaini. Ya. Jadi beliau tuh hanya menyebutkan contoh la quwwata ini ya sehingga beliau tidak lagi perlu menyebutkan dua syarat yang sebelumnya. Ya. Apa dua syarat yang sebelumnya? Al-awwalu an yakuna ma ba'da latsaniyati nakiratan. Ya, an yakuna ma ba'da latsaniyati nakiratan. Ya, bahwa setelah la yang pertama, eh, maaf, setelah la yang kedua itu harus berupa nakiroh. Ya, kita lihat di contoh semua kan isimlah yang kedua itu nakiroh. Kemudian athani an yakuna mufrodan. Ya, bahwa isimla yang kedua itu juga harus mufrod, harus satu, harus satu kata. Beliau tidak perlu menyebutkan syarat itu. Hanya cukup menyebutkan contoh, yaitu la kuwata. Ya, kita tahu kuwata itu nakiroh dan mufrod. Kamaktafa bihi an zikri anna hadhil ahkama khassatun bilal mukarrarati ba'dal atifi. Sebagaimana ya beliau itu tidak memberikan atau tidak menyebutkan hukum ya bahwa hukum-hukum ini itu hanya khusus jika la itu diulang setelah huruf atof. Ya, beliau tidak menyebutkan khusus uh, hukum tersebut bahwa ini khusus untuk la yang diulang, tidak. Ya, beliau mencukupkan dengan contoh wala quwata. Amma idza utifa bila takrorin fasayati hukmuhu insyaallah taala. Adapun jika la nafiyah lil jinsi itu diatofkan kepada suatu kata namun la-nya itu tidak diulang, ya tidak ada pengulangan. Fasayati hukmuhu insya'allahu ta'ala. Maka akan datang penjelasan hukumnya insya'allahu ta'ala. Fa'inkana ma ba'da thaniyati ghoiro nakirotin au kana ghoiro mufrodin. Dan jika isimla yang kedua itu bukan nakiroh. Au kana ghoiro mufrodin atau isim kana isimla yang kedua maaf Ya, pertama fa in kana ma ba'da tsaniyati ghairu nakiratin jika isim la yang maaf, jika isim la yang pertama maaf, jika isim la yang kedua itu bukan nakiroh. Ya, jika isim la yang kedua bukan nakiroh, au kana ghairu mufradin atau jika isim la yang kedua itu bukan mufrad. Wa huwal wa syabihu bil mudhofi. Jadi misalnya jika isim yang kedua itu berupa mudhof atau sesuatu yang serupa dengan mudhof, adzkuruhu hunalika aidon insya'allahu. Maka saya yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan akan menyebutkannya juga di sana. Ya, berarti di pembahasan pengulangan atau bila takrorin ya tanpa ada pengulangan la itu akan disebutkan di sana juga insyaallah taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.